saya tahu tentang tabarut ialah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki atau yang wanita yang menampakkan kecantikan leher dan wajahnya dan istihlat bercampur baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan Islam dan bahaya dari tabarut sendiri itu eh, berdasarkan Quran dan hadis eh, merupakan maksiat pada Allah uh, termasuk dosa besar uh, mendatangkan lahnat juga semasuk sunahnya iblis dan juga muhadimah majina. Yang saya pertanyakan di sini Bu ya, uh, kan banyak di masyarakat kita yang contohnya yang melaksanakan pesta besar-besaran pernikahan istilahnya hajatan ya Bu ya. ya. Itu dikategorikan uh, tabarus dan isti Bu ya. Uh, masalahnya pernikahan sendiri dalam Islam kan hukumnya harus disiarkan ya Bu ya, ya dengan pesta kenduri dan itu eh, lain-lain. Terus sebetulnya uh, pesta yang bagaimana yang diajarkan Islam yang sesuai syariat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarut adalah intinya memamerkan aurat dan hiasan. Hiasan dan aurat. Aurat siapapun wanita yang menampakkan auratnya di luar adalah tabarut jal jahiliyati. Dan dosanya dosa double. Orang yang membuka aurat dosanya double kita doakan. Alangkah banyaknya zaman sekarang zaman. Budaya ini Masya Allah. Tapi sisi lain kita juga terharu. Masyarakat kota juga sudah banyak yang sadar. Kerudung, jalbab hampir merata sudah. Tapi sisi lain ada hamba-hamba yang belum sadar. Subhanallah. Semoga Allah berikan bimbingan dan petunjuk kepada siapapun. Kita tidak merendahkan dan menghinakan siapapun. Akan tapi ketahuilah, kalau ada orang tabarrud seperti ini, dosanya tidak diri sendiri. Dia dosa membuka auratnya. Tapi lebih dari itu, dia telah berdosa membuat orang lain melihat dia dan dia akhirnya berdosa double. Dan doublenya nggak kira-kira. Sehingga jangan dianggap sepele sebagian mengatakan minal kabair dosa gede. Tabarrud termasuk dosa besar, bahkan dianggap dosa sepele, dosa kecil. Ada orang mengatakan dosa kecil. Bagaimana dosa kecil? Itu bukan dosa untuk dirimu sendiri. Mungkin seseorang memperhatikan lehernya kemudian menjadi ini, ini, ini, ini. Mungkin seorang wanita yang tetap berut yang membuka auratnya seperti itu akan berkata, lo kenapa kau lihat saya?" Lah kalau memang tidak pengen lihat kau dikunci di kamar sana atau hidup di hutan sana, kan begitu. Sudah begitu kadang-kadang malah berkata, "Yang penting kan hatinya bersih." Wah, ini lebih jahat lagi, dipikir yang kerudungan hatinya jelek semuanya. Tidak malu bang, kadang-kadang orang yang penting kan hatinya bersih. Memang Siti Aisyah, Siti Fatimah hatinya kotor sampai beliau harus rapat. Harus menutup aurat. Nah, Ayo kita didik anak-anak kita. Tolong jangan menilai orang lain. Kalau kita melihat tetangga kita masih seperti itu, kita doakan bukan untuk dihinakan. Akan tapi ini, lihat. Bagi orang yang terbuka hatinya harus sembahkan itu. Dosamu double kalau engkau membuka aurat di depan kaum laki-laki. Bukan dosa untuk dirimu, bukan satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang yang melihatmu. Dan bisa saja di saat terpesona dengan kecantikan kemolekanmu itu kemudian dia kebayang untuk melakukan zina, biarpun zinanya dengan orang lain, pembukanya adalah engkau. Ya. Luar biasa. Dan wanita adalah mulia, makanya dirawat. Dirawat. Ada kisah di barat sana ada orang yang Kenapa sih om uh, kok harus rapat-rapat begitu kan cantik sayang dilihat orang ini kan cantik katanya ngapain harus ditutup ini kok ada apa memangnya dengan ditutup kalau dialog sama orang begitu ini contohnya seorang saya ini seorang saya lagi diajak ngobrol sama orang kafir yang mengkritik tentang kenapa perempuan Islam kok harus pakai rapat-rapat begitu akhirnya sang saya itu punya dua coklat yang satu dibuka, yang satu ditutup, dijatuhkan di lantai. Ya Syekh, anu, Pak tolong ambil, itu pilih yang mana? Pilih yang ditutup lah. Yang dibuka sudah enak tinggal makan. Oh enak ini ini ah, ini bersih nih. Oh, sama. <laughs> Jadi kalau diajak dialog pakai dalil, kemudian tidak ngerti Al-Quran ya. Kenapa dia harus ngambil coklat yang masih dibungkus? Kok tidak yang sudah dibuka tinggal ngelahap tok. Kenapa juga Reva ini ceritanya? Kenapa salaman aja kok susah banget? Perempuan aja salaman kok kayak apa saja? Baik. Itu punya ratu, ratu Ratu Elizabeth itu. Siapa yang bisa salaman dengan dia? Semua orang bisa salaman? Ya enggak dong. Wah, berarti wanita muslimah kayak ratu. <laughs> Tidak diobral di mana-mana, bingung dia. <laughs> Jadi sebetulnya kemuliaan kadang-kadang diterjemahkan oleh pendengki dengan kerendahan. Engkau adalah mulia wahai adik-adikku semuanya. Mulia Jangan jadikan mata-mata jalang itu menyaksikanmu, melihatmu dengan syahwatnya, memperhatikan dengan sehingga wanita mulia itu di saat disaksikan kemolekannya oleh orang merasa marah. Azza, iffah. Ada apa kau lihat-lihat aku? Dia merasa tidak nyaman di saat disaksikan kecantikannya. Karena apa? Dia tahu bukan untuknya. Dia main-main. Sebenarnya hanya martabat saja yang berani menikmati mataku dalam keadaan haram, dia bisa menikmati lebih jauh dari itu. Apa bedanya mata dengan ini? Apa beta dengan ini? Kalau sudah berani kurang ajar, berarti dia lebih kalau ada kesempatan dia lebih kurang ajar lagi. Sebetulnya dia menghinakan. Sementara dirimu harus dilihat dengan cara halal kobil tu nikah baru. Wanita mulia dalam Islam, nggak ada pendidikan seindah dalam Islam. Baik. Kemudian tabarruj wahai adik-adikku semuanya. Kita galakkan sekarang bagaimana rasa malu kita tanamkan di anak-anak kita. Rasa malu kita tanamkan di saudari-saudari kita. Ini kemuliaan, jangan dianggap itu sepele. Agar tapi bertahap ya. Jangan sampai pulang di rumah anaknya di rotan semuanya. Kamu tidak pakai kerudung saya. Wah dipikir kok mama tadi makan apa aneh Jadi halus, lembut, indah. ini majelis semuanya Mereka itu sebab yang kami teriakan tadi pagi. Banyak orang membuka aurat karena apa? Ada dua manusia yang melanggar Allah karena dia tidak mengerti. Yang kedua karena dia lupa. Ada tiga. Yang kedua karena lupa ditutup dengan amal baik yang ketiga karena kesombongan yang paling rendah sombong orang melakukan kemaksiatan karena sombong sombong dengan syariat wah ini adalah hina dan hina yang martabat selanjutnya adalah orang yang melakukan kemaksiatan karena dia tertipu dengan kebaikan yang sudah dilakukan mungkin dia adalah ahli sholat, ahli ibadah sehingga apa urusan yang lain jadi ngentengin dia tertipu, dipikir dia sudah bisa masuk surga dengan sholatnya Mungkin dia adalah orang yang sangat baik, puasanya tidak pernah putus, bangun malamnya tidak pernah putus, mungkin sedekahnya banyak, sehingga dia melakukan dosa yang lain, nggak sadar. Jadi dia melakukan dosa karena tertipu dengan amal baiknya. Tadi bagi kita sampaikan. Yang pertama itu sangat mudah, dia melakukan kemaksiatan karena memang tidak mengerti, tidak mau, tidak tahu, karena lingkungannya lingkungan tidak punya ilmu. Kami kisahkan, kami survei ke satu tempat, survei tanah, mau lihat tanah untuk pondok pesantren setelah kita keluar dari lokasi tanah rupanya ibu-ibu di kampung itu yang di pinggir jalan tadi itu ada berdiri pakai celana pendek rok pendek pakai celana ngaco bajunya cuman badan buya minta foto minta foto mau minta ini subhanallah kami yakin mereka itu pakai celana pendek begini bukan karena menantang Allah, karena tidak ngerti ilmu, karena lingkungannya seperti itu. Bahkan ada yang malu fotonya di belakang saya, di belakang saja. Bahkan karena dia nggak bener, nggak pantas betul di depan. Sehingga dia begitu dengan dari mana kamu kenal? Dari ada yang lihat dari Facebook, lihat dari ini cerita begitu. Jadi dengan kepolosannya orang kampung pakai celana seperti itu bukan karena dia tidak ngerti ilmu. Maka mudah orang ini suruh duduk pengajian dua kali sudah rapi orang itu. Karena apa? Ins hatinya insaf polos. Makanya jangan merendahkan siapapun. Kalau kita menemukan ada orang di pinggir jalan dengan batu seronok sebagainya, mungkin dia lingkungan yang tidak mendidik dia. Mungkin dia belum mengerti, mungkin. Cuman ilmu tadi untuk kita ini loh. Jangan sampai kita melakukan maksiatan karena kesombongan atau karena tertibu dengan amal kita. Sudah merasa ahli surga, mentang-mentang istrinya kiai lah anaknya kiai. Misalnya bapakmu bisa nolong. Atau dia sudah punya amal baik, saya sudah punya santri banyak 20. Kalau santri 20 kan bisa nolong saya nanti biarin saya dosa-dosa. Ya nggak bisa begitu. Banyak yang tertipu karena dia sudah punya amal baik sehingga dia melakukan kejahatan, keharuman. Termasuk tadi membuka aurat itu hati-hati ya. Halus kalau ngajak orang. Tapi ingat tabarruj jahiliyah itu. Yang dimurkai Nabi dan termasuk dosa besar yang demikian itu. Jangan main-main. Kemudian bagaimana urusan pengantin? Pengantin sama, Anda ada. Pengantin, pengantin. Pengantin adalah kobil itu di Resepsi nyembelih kambing, nyembelih onta boleh, nyembelih apapun boleh, nyembelih kerbau, nyembelih ini boleh. Tapi ingat, resepsi harus islami. Tidak boleh ada yang buka aurat lalu menyaksikannya. Kalau seandainya harus bertemu antara mempelai laki perempuan, kemudian menemui tamu, menemui tamu yang wajar. Dan bercampurnya laki dengan perempuan itu ada ada syarat-syaratnya sehingga menjadi tidak haram. Antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, mahram ya bukan muhrim, yang bukan mahramnya lagi perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan mutlak haram kalau berduaan yang ketiga adalah iblis jika barang-barang begini dengan lima syarat baru tidak dosa syarat yang pertama adalah semuanya menutup aurat kalau ada pertemuan ada pertemuan kok di situ ada yang tidak menutup aurat haram semuanya ada lima syarat pertemuan ikhtilat ikhtilat ada ikhtilat haram ada ikhtilat tidak haram ikhtilat yang haram bercampur yang haram adalah jika tidak memenuhi lima syarat syarat yang pertama adalah semuanya harus menutup aurat yang kedua matanya sama-sama menjaga biarpun menutup aurat tapi kalau mencari-cari di balik bajunya itu sama iblis itu yang ketiga adalah yang diomongin bener. Pakai cadar rapi yang diomongin porno. Mau apa kira-kira? tempatnya mulia ayo kita ingin membaca dikir di tempat mabuk mabuan zina nah, itu apa ya? yang kelima tidak boleh dempet-dempetan yang bersak-desaan. sehingga kita akan menempelkan jasad dengan jasad karena itu akan lebih dasar untuk bangkitkan syahwat lima menutup aurat saling menjaga matanya kemudian yang dibincangkan baik ah, yang dibincangkan baik yang diomongin baik ya kemudian tempatnya terhormat tidak dempet-dempetan makanya kiri tidak ada masalah lagi perempuan ini ini lagi perempuan lagi perempuan semuanya menutup aurat dan Alhamdulillah semuanya matanya menjaga omongannya pun jelas nggak dempet-dempetan makanya biarpun ziarah wali songo kalau sudah dempet-dempetan maka lebih baik doa di rumah saja ada yang bertanya bagaimana kalau haji dan nah, ini adalah bab lain itu orang haji kedajiannya sekali dan orang dengan ibadah haji akan akan lupa dengan ini itu kebanyakan. Mereka mikir bagaimana segera menyelesaikan kewajiban. Ini adalah masalah lain, banyak dimaafkan di situ, tidak dimaafkan di tempat lain. Baik ini saja insya Allah. Pengantin upayakan kalau Anda termasuk sebagai orang yang biasa ngurusi pengantin, upayakan sang islami mungkin. Didudukkan lagi dengan perempuan menutup aurat. Dan yang hadir pun tidaknya dihimbau untuk bisa menutup aurat. Baik.